Dan juga kepada para saudari dan juga saudara para pendengar Semoga Allah Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua pengajian kita malam ini melanjutkan membaca keterangan hadis yang dihimpun oleh Al Imam An Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Al Arba'in An Nawawiyahnya. Adapun hadis yang akan kita baca keterangannya insyaallah taala adalah hadis yang ke-19. Di mana sebagian dari ini sudah kita baca keterangannya tetapi kita akan membaca ulang kemudian kita akan ambil beberapa faedah dan juga beberapa pelajaran yang barangkali masih belum tersampaikan. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala diriwayatkan dari Abdul Abbas. Namanya Abdullah, putranya Abbas. Semoga Allah SWT meridhoi kedua orang sahabat ini, Abdullah dan juga bapaknya Al Abbas. Qala beliau berkata, Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku pernah berada di belakangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu hari. Fakolali kemudian Nabi Muhammad itu bersabda kepada saya, Ya ini inni u'allimuka kalimati. Wahai bocah, sesungguhnya aku akan ajarkan kepada kamu beberapa patah Ihfadillah ya, Jagalah Allah Jagalah syariatnya Allah Niscaya Allah akan menjaga diri Ihfadillah tajidu ya, tujahat Jagalah Allah Yaitu dengan menjaga syariat-syariatnya Allah Niscaya kamu mendapati Allah ada di hadapan Tidak saat kapan Alillah ya, Wa idza ta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu meminta pertolongan maka mintalah pertolongan juga kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataba Allahu dan ketahuilah Seandainya umat manusia ini mereka bersepakat, mereka bantu membantu bahu membahu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, sekecil apapun manfaat yang tidak diusahakan untuk kamu, niscaya mereka semuanya tidak akan sanggup memberikan manfaat kepadamu kecuali hanya manfaat yang telah Allah tetapkan dengan takdirnya memang itu akan kamu dapatkan. Wa ini mau ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa di syai'in qad kataballahu Dan sekiranya manusia itu semuanya sepakat bantu membantu bahu membahu untuk mendatangkan mazharat untuk mengganggu kamu, untuk menyakiti kamu, untuk menimpakan bahaya kepada kamu dengan sekecil apapun mazurat tersebut. Lam yadurruka niscaya mereka semuanya tidak akan sanggup menimpakan mazurat tersebut kepada kamu kecuali memang bahaya itu adalah yang telah ditetapkan oleh Allah akan menimpa. Rukyatil aklan wajah patut pena-pena yang mencatat lauh mahfud itu sudah diangkat. Wajah pada tubuh dan lembaran-lembaran lauh mahfud itu sudah kering tinta. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini hasan sahih disebutkan oleh Imam Nawawi wa fi riwayatin ghairi Tirmizi disebutkan di dalam sebuah riwayat yang lainnya bukan riwayat Imam Tirmizi bahwa Rasulullah itu memberikan wejangan kepada Abdullah bin Abbas dengan bersabda Ihfazillaha tajiduhu amamaka Wahai bocah Jagalah syariatnya Allah Niscaya kamu akan mendapati Allah ada di hadapan ta'arraf ila Allah fil rafa'i ya'rifka fi syiddati kenalilah Allah kembalilah Allah di saat Anda itu dalam keadaan lapang di saat Anda dalam keadaan riang gembira di saat Anda tidak dalam keadaan kesempitan niscaya Allah akan kembali mengenali kamu di dalam kamu itu susah di dalam kegelisahanmu dan di dalam kesempitan wa'lam ma akta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyusibaka dan ketahuilah wahai bocah sesungguhnya apa saja perkara yang itu tidak ditetapkan akan kamu dapati niscaya selama-lamanya kamu tidak akan mendapati dan apapun yang telah Allah tetapkan akan kamu dapati maka meskipun kamu menghindari niscaya perkara itu tersebut tidak akan pernah meleset dari kamu. alam anna nasra ma'al sabr wa anna al-farja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah wahai bocah, sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang menyertai kesabaran orang tersebut dan bahwasanya kelapangan itu akan diberikan setelah adanya kesempitan dan ketahuilah bahwa ada bersama kesulitan itu yusron sebuah kemudahan. Masya Allah, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah begitu indahnya wajahnya Rasulullah ini dan begitu mendalamnya makna dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah wajah Rasulullah kepada seorang bocah. Waktu itu Abdul ibn Abbas itu belum dewasa. Waktu itu belum belum dewasa. Artinya Abdullah bin Abbas waktu itu masih disebut sebagai bocah. Oleh karenanya Rasul mengatakan ya sudah wahai bocah. Orang itu kalau disebut gulam menurut istilahnya orang-orang Arab adalah bocah dalam bahasa kita. Tentu kalau disebut sebagai bocah anak itu belum belum dewasa. Dan orang akan tersinggung kalau sudah gede disebut dengan dengan istilah bocah. Makanya Rasulullah memberikan pelajaran ini kepada Abdul bin Abbas yang waktu itu masih belum belum gede. Perhatikan, ternyata isi nasihatnya, isi wejangannya begitu mendalam. Begitu mendalam. Bahkan terkadang kalau diajarkan kepada kita yang sudah gede, yang sudah oil istilah kami tetapi kita semuanya tidak dikatakan kepentingan kambing sehingga harus oil dan Ternyata terkadang kita tidak bisa memahami kecuali kita harus mendalami. Kecuali kita harus mendalaminya baru kita bisa memahaminya. Ini menunjukkan bahwa seorang anak, seorang bocah itu sudah harus diberi pelajaran akidah. Pelajaran-pelajaran yang menata hati, yang menata iman, yang menata keyakinan seorang bocah. Sebelum anak-anak itu nanti menghadapi kehidupan yang barangkali ujian hidup itu lebih berat. Ujian hidupnya nanti lebih menantang dan tantangannya lebih berat. Sehingga anak itu harus segera dibekali, harus diberi pelajaran-pelajaran yang dengannya imannya akan kokoh, akidahnya akan mantap, sehingga ketika dia menjalani kehidupan, dia sudah memiliki fondasi, sudah memiliki tegapnya kaki, langkah-langkah yang sudah pasti dan sudah memiliki prinsip di dalam kehidupan. Ini contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan pelajari barangkali satu persatu dari kalimat yang diajarkan Rasulullah kepada Abdul bin Abbas Rasulullah taala anhu tersebut. Yang pertama yang disebutkan Rasulullah kepada Abdul bin Abbas. Dan tentunya pelajaran ini bagi kita. Bapak-bapak dan Ibu, sekarang sekarang kita etok-etok ya. etok-etok awal itu ini dari Abdul bin Abbas. Dan kita yang sekarang ini diajari oleh Rasulullah dengan kalimat-kalimatnya beliau ini. Dengan kalimat-kalimatnya beliau ini. Apa yang dikatakan Rasulullah? Beliau mengatakan, Ya bulan wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, kita bahasakan bahasa kita. Ini ini bukan kalimat. Sesungguhnya saya akan mengajarkan kepada sampai semuanya, akan mengajarkan kepada panjenengan semuanya kalimat dan beberapa patah kata sebagai wejangan saya kepada panjenengan semua. Yang pertama, ihfazillah yang Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Bapak-bapak dan Ibu, ayat ini pun diputus oleh Rasulullah supaya mengharap jaga Allah. Apa yang diharapkan kalau kita menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Tentunya kita akan bertanya-tanya bagaimana kita menjaga Allah. Seandainya yang dimaksudkan Allah menjaga kita, kita paham. Karena Allah zat yang maha kuasa, Allah yang maha mengatur makhluknya. Maka Allah pun kuasa dan sanggup menjaga kita. Dan itu kita paham, tetapi bagaimana kita menjaga Allah? Kata para ulama menyebutkan, makna kita menjaga Allah adalah jagalah syariatnya Allah. Jagalah syariatnya Allah. Apa yang Allah perintahkan tunai, Tunaikan, berusaha sekuat tenaga, tunaikan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Apa yang Allah cegah, apa yang Allah benci, apa yang Allah tidak suka, tinggalkan di dan jangan ditunda-tunda Begitu yang Allah SWT perintah. Dengan anda menjaga syariatnya Allah SWT, mana yang halal, mana yang haram. Yang haram jangan berpikir panjang, tinggalkan. Yang halal itulah yang kita cari. Mana yang ini hukumnya wajib, maka sekuat tenaga kita tunaikan. Mana yang hukumnya haram, jangan pikir panjang, langsung kita Berhenti dan kita tinggal. Ini yang Allah SWT perintahkan. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sudah bisa seperti itu, apa kata Rasulullah? Ya, Dia Niscaya Allah yang akan menjaga Allah yang akan menjaga Anda. Allah akan memberi memelihara Anda. Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tidak bisa membayangkan bagaimana. Kalau seandainya seseorang itu sudah Allah yang menjaganya. Seandainya seseorang itu sudah Allah yang menjaganya. Yakin tidak butuh satpam lagi. Tidak butuh bodyguard lagi. Karena sesungguhnya Allah sudah cukup. Karena Allah itu baik-baik menjaga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya saudara-saudara Nabi Yusuf waktu itu wallahu khairun hafiz wa huwa arhamur rahim dan adalah Allah adalah khairun hafiz sebaik-baik penjaga itu ya Allah sebaik-baiknya penjaga adalah Allah buatan boten ingkang ngerti ngerasa ngersanipun Allah Subhanahu wa taala Nek Allah sampun ngerti dateng sinten ingkang dipun kehendaki oleh Allah yakti boten wonten seketika dia marabaya ingkang saged dumugi dhateng tiyang pamirsa kalian Allah Subhanahu wa taala. Pramila benar kalau seandainya wali-wali Allah itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah dan larang-larangnya. Perintahnya diupayakan sekuat tenaga untuk ditunaikan larangannya tidak berpikir panjang apabila dilarang oleh Allah ditinggalkan maka mereka adalah orang-orang yang aman orang-orang yang aman orang-orang yang tidak diganggu oleh makhluknya Allah orang-orang yang apabila ada marah bahaya ada mandorat tentunya membahayakan maka Allah jalan yang menjaga maka Allah jalan yang yang menjaga ini adalah kekuatan Allah Azza wa Jalla ini adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Kalimat yang selanjutnya Rasulullah mengatakan, "Ihfazillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, maknanya sama. Jagalah syariat Allah, yang mana yang halal, yang mana yang haram perhatikan. Yang mana yang diperintahkan, mana yang dilarang perhatikan. Jangan kita itu berjalan, jangan kita itu melakukan sesuatu. Jangan kita mengambil sikap sesuatu dengan tanpa memperhatikan bagaimana syariat Allah kepada Allah. Kita tidak bekerja, pekerjaan apa yang akan kita lakukan? Dipikirkan. Jangan asal yang penting hasilnya banyak kemudian kita tempuh, jangan. Tetapi perhatikan, banyak dan sedikitnya hasil yang kita dapatkan adalah harus harus kita memperhatikan apakah halal, apakah haram. Apakah ini dibolehkan, apakah tidak dibolehkan oleh Allah. Maka itu yang tidak kita pikirkan Sesungguhnya dengan cara seperti itu Allah SWT akan menjaga kita. Allah SWT akan memelihara kita. Dan termasuk kalimat yang kedua, najiduhu hudu Niscaya Anda akan mendapati Allah ada di hadapan. Bapak dan Ibu, kalimat ini perlu diluruskan pemahamannya. Kalimat ini menafsirkan apa yang sebelumnya dan melengkapi penjelasan apa yang sebelumnya. Dan termasuk memperjelas makna apa yang dikandung dalam kalimat kedua ini adalah kalimat yang pertama yang sebelumnya. Yang dimaksudkan dengan kita mendapati Allah jadi di hadapan kita adalah Allah senantiasa menjaga apapun yang ada di depan kita. Allah senantiasa menjaga apapun yang ada di depan kita. Anda mau melangkahkan kaki, Allah akan menjaga langkah kaki. Anda akan menggerakkan tangan, maka sungguhnya Allah akan meluruskan gerak tangan Anda. Anda memandang atau Allah akan arahkan kemana sesungguhnya pandangan Anda itu. Anda akan mendengarkan sesungguhnya Allah SWT akan meluruskan kemana Anda harus mendengarkan dan apa yang harus Anda dengar. Masya Allah, Allah menjaga penglihatan seseorang. Allah menjaga pendengaran seseorang. Allah menjaga gerak-gerak tangan seseorang. Allah menjaga pula langkah-langkah kaki. Sehingga wali-wali Allah yang sudah dijaga oleh Allah seperti ini niscaya tidak muncul dari dirinya kecuali diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang meluruskannya. Allah pula yang menjaganya. Begitulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung untung sekali orang yang bisa menjaga syariatnya Allah Orang yang mewaspadai syariatnya Allah SWT ibarat orang berjalan. Kalau ada rambu-rambu dia perhatikan. Kalau ada rambu-rambu dia perhatikan, saya dia akan lebih selamat dibandingkan dengan orang yang tidak peduli dengan rambu Orang yang tidak memperhatikan kata aturan berjalan, maka tentu kemungkinan tidak selamat lebih dibandingkan dengan orang yang dia itu berjalan dengan tidak kata rambu Ini kalau hubungannya dengan kehidupan kita. Kehidupan nyata kita itu berkendaraan, berlalu lintas. Apabila orang memperhatikan rambutan hukum, kemungkinan selamanya lebih besar. Bagaimana kalau urusannya bukan sekedar berjalan di jalan-jalan, urusannya bukan sekedar berlalu lintas. Tapi urusannya adalah urusan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah tidak ridhoi. Apa yang Allah senangi sehingga Allah itu menjaga apakah Allah itu memurkai sehingga Allah akan menghukum. Ini perkaranya maka orang yang memperhatikan syariat Allah akan lebih besar perkara akan juga lebih besar pokoknya orang yang tidak memperhatikan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah ada ketika saya sampai di Sambres dari murah tadi perjalanan ke sini. Sudah ada. Saya dikejutkan ketika saya belok masuk ke Meronggo setelah pom bensin dengan banyaknya pohon-pohon yang tumbang. Saya sementara yang pertama tadi saya dikagetkan dengan lampu yang mati. Kok pajak kok gelap? Tidak ada orang yang mengatakan lampu di rumah. Ternyata lampunya mati. Ada apa ini? Ternyata di ujung-ujung ada petugas PLN yang membenahi listrik. Begitu saya melewati petugas PLN, ada apa kok sampai listriknya mati? Ada apa Pak sampai dibetulkan? Tidak jauh, hanya beberapa puluh meter dari kejadian ada petugas listrik yang membetulkan yaitu kabel listrik itu ternyata ada pohon-pohon yang tumbang. Saya dikagetkan dengan pembalingan seperti itu, masya Allah. Berarti tadi tidak sekedar hujan, tetapi anginnya kencang. Tetapi anginnya kencang. Pohon terbukti yang besar di lapangan Ronggo itu tumbang. Bahkan tidak tumbang, tidak patah, tetapi sampai itu tumbang dan sampai akar-akarnya itu ikut tumbang. Kemudian saya tidak habis pikir kemudian saya membayangkan apa yang terjadi di pondok Imam apa yang terjadi di rumah saya yang saya tinggalkan tadi. Jalan-jalan, kemudian saya lihat, saya perhatikan ternyata di situ banyak pohon yang tumbang. Jadi itu sampai di depan ada di dua, selamat, tidak ada apa-apa yang tumbang. Saya berpikir mudah-mudahan semakin ke sana selamat. Ternyata setelah yang tua itu di dekat pasar loba di depan itu yang tadinya orang yang jualan ikan itu kabur semuanya roboh kemudian baliho yang didirikan di depan itu depan orang jual ikan di depan pondok Imam Muslim juga ikut patah. Saya belokkan mobil saya masuk di gawangan Imam Muslim. Bambu-bambu yang untuk mengelilingi tanaman. Tanaman baru ditanam itu di kaku pagar bambu-bambu. Semuanya tidak lagi ada di tempat. Berserakan ke sana kemari. Pohon yang ditanam di Imam Muslim sudah lama. Pohon kelengkeng patah kemudian pohon kat ini ada di depan parkiran tumbang Pohon pepaya yang di rumah saya pun patah. Ternyata tadi terjadi sesuatu yang saya tidak tidak tahu. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT. Apa yang ada di benak ibu, apa yang ada di benak bapak-bapak tentang kejadian di sore. Saya tidak tahu, mungkin bapak-bapak sendiri yang tahu. Barangkali juga angin itu berembun di sekitar rumah bapak-bapak dan ibu. Barangkali juga ada beberapa yang tumbang, ada beberapa yang roboh di daerah sekitar bapak dan ibu. Apa yang menjadi pikiran bapak dan ibu? Perlu diketahui bahwa angin itu berebut tidak akar terjadi. Angin berebut tidak akar terjadi. Betapa dolimnya angin seandainya dia berebut dengan kemauannya dia. Betapa dia melakukan dosa kalau dia itu seandainya berebut kemudian merusak kehidupan. Menumbangkan pohon-pohon, merusak rumahnya manusia. Merugikan manusia. Maka betapa dosanya angin. Dan kita yakin. Angin tidak akan melakukan itu. Makhluk Allah itu banyak tidak hanya sekedar manusia. Makhluk Allah itu banyak tidak hanya sekedar binatang. Semua yang apa kita dapat dalam makhluk Allah. Angin berhembus, Amin itu adalah makhluk Allah. Seperti hanya riak gelombangnya lautan adalah makhluknya Allah. Seperti matahari yang itu terbit dari timur, terbenam di barat pun makhluk. Seperti bulan yang malam-malam terbit pun juga adalah makhluknya Allah. Langit makhluknya Allah. Awan-awan maka saya yakin dan kita harus yakin angin berembus menumbangkan pohon-pohon itu perintahnya Allah. Tidak mungkin angin itu berembus kemudian tanpa perintah Allah kemudian menumbangkan membuat kerusakan, merugikan. Maka angin itu adalah tunduk kepada Allah. Tidak ada makhluk yang tidak tunduk kepada Allah kecuali manusia dan jin. Yang banyak bermaksiat adalah manusia dan jin. Oleh karenanya Allah SWT menghembuskan angin yang dirugikan adalah manusia. Sesungguhnya adalah perbuatan manusia itu yang Allah SWT menjadikan angin harus berembus menumbangkan pepohonan. Menjadikan angin harus berembus kemudian merusak rumahnya manusia. Merugikan yaitu hartanya manusia. Membuat kerusakan di sana sini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Dulu ketika Nabi Muhammad Sallallahu itu diminta oleh orang-orang musyrik untuk menunjukkan bahwa beliau benar-benar Nabi, untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar Rasul yang Muhammad tunjukkan kepada kami. Kalau kamu memang benar-benar Nabi, maka jadikan bulan ini terbelah. Supaya kami tahu bahwa kamu adalah benar-benar seorang. Maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah, sehingga Allah pun membelah bulan. Sehingga Allah membelah bulan, menunjukkan bahwa bulan itu diperintah oleh Allah Bulan bukan tak sendiri, bulan itu berbeda dengan perintah Allah. Bulan terbelah juga karena perintah Allah. Itulah maklumnya Allah. Sekiranya Allah mengendaki berjalan, berjalan. Sekiranya Allah perintahkan kepada bulan terbitlah terbit bulan. Sekiranya Allah perintahkan kepada matahari terbitlah dari timur, terbenahlah dari barat, terus matahari berputar tidak pernah berhenti. Ketaatan makhluk-makhluk Allah kepada Allah yang luar biasa. Begitu pula amin. Berbunta angin, bawalah ini kepada kaum si fulan. Bawalah ini kepada bangsa si fulan. Maka angin pun akan berebut. Bawalah angin ini untuk membawa keberkahan. Kirimlah keberkahan ke arah yaitu negerinya fulan. Maka angin pun akan berebut. Ketika Allah memerintahkan, wahai angin, berebutlah. Tumbangkan pohon-pohonnya manusia yang ada di sekitar ini. Maka Allah pun akan perintahkan dan angin pun akan melakukan. Masya Allah. Begitu juga dengan gelombang-gelombang lautan. Begitu pula dengan matahari. Semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok terkadang kita berpikir kok bertubi-tubi begini? Kejadian demi kejadian. Belum dua bulan, belum dua bulan, belum satu bulan setengah jam tadi. Baru sebulan lebih sedikit, sebulan lebih beberapa hari, bahwa itu adalah peringatan. Itu adalah peringatan. Musibah itu adalah peringatan. Musibah adalah pelajaran. Ternyata sudah akan beribu tadi angin-angin yang membawa bencana yang membawa kerusakan-kerusakan. Tumbangnya pepohonan, kemudian terbangnya atap-atap, rusaknya bangunan-bangunan dan yang lain lain Semuanya adalah peringatan, semuanya adalah nasihat. Semuanya adalah peringatan dari Allah yang Allah buat agar kita itu kembali kepada yang Allah kehendaki kita bertobat kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, itu yang Allah kehendaki. Sesungguhnya tidak ada kerusakan melainkan karena sebab dosanya manusia. Kalau kita melihat di Kediri misalnya, banyak kerusakan-kerusakan, banyak dirugikan, menunjukkan kita itu masyarakat yang banyak dosa. Manusia yang ada di Kediri banyak dosanya. Oleh karenanya banyak kerusakan yang ada terjadi di Kediri. Banyak korban-korban yang ada di Kediri, menunjukkan bahwa masyarakat itu banyak dosa. Maka sebenarnya sudah saja masalah yang terjadi itu ingat. Harus kembali kepada Allah Subhanahu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Zara masajidil bali wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'annahum yatqun." Sungguh sudah nampak kerusakan-kerusakan di daratan maupun di laut. Jadi Jenengan kalau misalnya melihat bisa terjadi letusan gunung-gunung, yang tadinya itu menghijau kemudian menjadi seperti padang pasir. Yang tadinya tanaman-tanaman itu tinggal ditunggu memetik buahnya. Ternyata hancur, tidak pernah ada yang menyangka sebelumnya. Tidak ada lagi harapan untuk memetik buahnya. Datanglah ke sana ke atas. Ke daerah Nanjar, ke daerah Puncu, ke daerah ha? Kepung dan yang semisalnya. Begitulah kenyataan yang ada. Rumah-rumah yang tadinya dibanggakan, rumah-rumah yang tadinya mereka berpegang usaha, begitu mereka pulang dari yang tidak mereka mendapat hijrah. Ketika kita di sini bernaung di rumah yang megah di sana mereka menangis karena rumahnya tidak bisa dirawat. Kerusakan terjadi di Jakarta. Apa sebabnya yang itu Allah menyebutkan kerusakan itu sebabnya adalah ulah tangan manusia. Dosa-dosanya manusia, dosa-dosanya kita, kesalahan-kesalahan kita, karena kita itu sangat melalaikan Allah, melalaikan syariat Allah, kita tidak menjaga syariat Allah. Banyak manusia yang melupakan syariat Allah, tidak peduli halal yang haram. Tidak peduli mana perintah, mana larangan. Ini yang mengundang bencana, yang mengundang musibah. Sehingga Allah SWT murka, sehingga Allah SWT marah. Maka Allah timpakan musibah, Allah timpakan bencana sebagai wujud kasih sayang Allah supaya kita itu ingat, supaya kita kembali kepada Allah. Dimana kasabat aidina itu semuanya adalah dengan sebab ulah tangannya manusia. Dosa-dosanya maksiatnya manusia. Maka Allah timpakan Liyudi kaum ba'dal ladzi amin Oleh karena Allah ingin supaya manusia merasakan apa dari sebab dan akibat dari ulah tangannya mereka, dari dosa-dosanya kita. Ketika kita banyak melupakan Allah, kita banyak melakukan dosa, kita tidak menjaga syariat Allah, maka Allah inginkan agar kita itu merasakan akibat dari lalainya kita. Allah ingin kita merasakan akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita mau mendata disensus siapa dan berapa jumlah masyarakat muslim yang ada di sekitar kita yang menegakkan sholat Silakan disensus, didata. Mana yang lebih banyak muslimun yang tidak sholat apakah muslimin yang tidak sholat? Masya Allah, Masya Allah. Begitu mudahnya seorang muslim meninggalkan sholat. Jangankan yang anak-anak muda, bapak-bapaknya, silakan. Bapak-bapaknya didata, disensus. Berapa di antara bapak-bapak yang menegakkan sholat kaum muslimin? Belum lagi kalau kita bertanya anak-anak. Siapa di antara bapak-bapak yang peduli dengan sholatnya anak-anak? sekolah, tanyakan kepada anak-anak sekolah. Nah, kamu sholatnya benar apa tidak benar? Jangan ditanyakan benarnya dulu. Nah, kamu sholat apa tidak? Seandainya nah, sholatmu bolong apa tidak? Seandainya bolong nah, yang lebih banyak bolongnya apa yang tidak? Kemudian dari yang tidak bolong itu jumlahnya berapa? Sentuh, didapat Kaum muslimun meninggalkan sholat mereka tidak merasa bermaksiat. Yang penting tidak mencuri, yang penting tidak menyakiti hatinya orang, yang penting tidak berkata-kata kotor kepada orang. Masya Allah. Yang paling berat, yang paling besar adalah sholat bapak dan ibu. Yang paling berat, yang paling besar adalah sholat. Tetapi banyak kaum muslimin yang melupakan. Banyak kaum muslimin yang melupakan. Masya Allah. Bagaimana Allah berjaya itu? Kemudian tidak menimpakan musibah, tidak menimpakan bencana. Sehingga kita ingat kalau terus-terusan kita itu berus, tidak pernah diingatkan oleh Allah. Kapan kita itu? Kapan kita ingat? Sekarang, sebulan lebih berlalu. Sebulan lebih berlalu, gunung terus meletus. Allah timpakan kepada kita pasir yang tebalnya 10 cm atau 5 cm atau lebih. Apakah ada di antara kita yang sudah mengambil itu sebagai pelajaran? Sudahkah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita bertobat istighfar atas kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Sebulan kemarin kita sudah diingatkan oleh Allah. Sebulan kemarin Allah telah memberikan peringatan kepada kita. Kirimkan oleh Allah pasir-pasir kasih sayang. Sebagai peringatan, wahai masyarakat kediri, saya kirimkan pasir. Saya berharap kalian semuanya kembali kepada Allah menyebutkan. Bima kasabat aidin nas liyudhiqa ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un yang Allah kehendaki para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah adalah agar kita kembali. La'allahum yaji'un. Agar kita kembali kepada Allah. Kembali kita bertobat kepada Allah yang tadinya tidak sholat, segera sholat. Yang tadinya masih bolong lalu ditutup semuanya sholatnya. Yang tadinya membiarkan anaknya tidak sholat, segera perintahkan anaknya sholat. Hajarkan anaknya sholat, nah pergilah ke masjid. Nah. Pergilah ke masjid, gunung belum sudah meletus. Pergilah ke masjid, belajar sholat. Kemudian ajari bapak. Kemudian kita akan pula bersama-sama. Ya? Begitu yang ditunjuk oleh Allah. Begitu yang Allah SWT inginkan. La'alam yarji'un. Supaya kalian semuanya itu kembali kepada Allah. Begitu juga yang ibu-ibu. Begitu juga yang ibu. Kalau sebelumnya barangkali tidak pernah peduli dengan jilbab. Allah mengingatkan ibu-ibu. Allah mengingatkan. Hendaknya keluar dengan berjilbab. Tutuplah auratnya ibu-ibu Barangkali yang bapak-bapaknya tidak pernah peduli dengan anak-anak perempuannya. Dibiarkan anak-anak perempuannya keluar rumah dengan apa yang dia pakai ala kadarnya. Na'udzubillah. Hendaknya segera diingat sesungguhnya itu adalah dosa, itu adalah maksiat. Itu adalah dosa, itu adalah maksiat. Bapak-bapak dan ibunya membiarkan itu berdosa. Berdosa karena bapak dan ibu adalah pemimpin di rumah yang hendaknya mengatur dan menata bagaimana anak-anak perempuan ini keluar dari rumah. Berikan kerudung, berikan jilbab, pakaian yang longgar, pakaian yang besar, yang menutup auratnya. Itu kewajiban kita semua. Coba sekarang perhatikan siapa di antara bapak-bapak yang peduli dengan anak-anak putrinya. Masya Allah, kaum muslimin, kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin. apa sudah seperti ini, bagaimana Allah tidak menyebabkan musibah? Bagaimana Allah tidak menyebabkan bencana? Seandainya bencana dan musibah ini sebagai pelajaran, maka Masya Allah, Masya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, ternyata Allah hanya sekedar kirimkan bencana untuk peringatan, untuk pelajaran supaya kita itu kembali kepada Allah. Belum atau jangan sampai Allah menimpakan bencana dan musibah berupa hukuman. Perhatikan, saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang pernah mengalami bencana yang barangkali bencana kita tidak ada seperti ini. Gelombang tsunami yang Allah perintahkan kepada air lautan. Hantamlah, habiskan, nunulantakkan mereka-mereka yang bermaksiat. Maka gelombang tsunami pun datang. Dan tidak ada yang di, diberi maaf dan tidak ada yang diberi ampun. Semua orang yang sholat, orang yang tidak sholat, orang yang berjilbab, orang yang tidak berjilbab, semuanya digilas oleh gelombang tsunami waktu itu. Masya Allah, benar-benar benar-benar tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Bagaimana kalau Allah kita mengutus Allah bisa memerintah kepada makhluknya berupa lautan, berupa bumi, berupa matahari, berupa angin, dan yang lainnya. Jangan kemudian kita berprasangka bahwa kita jauh dari lautan. Kita jauh dari lautan, tidak mungkin ada gelombang tsunami datang ke sini. Masya Allah, adab Allah kalau Allah mengendaki makhluk Allah itu sangat baik. Makhluk Allah itu sangat baik. Betapa mudahnya bagi Allah untuk mengangkat bumi kita ini. Betapa mudahnya bagi Allah untuk mengangkat daerah kita ini. Kemudian dibaliknya, kemudian ditimpakan lagi ke bumi sebagaimana dahulu. Umatnya Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut. Ketika Allah sudah berikan peringatan kepada mereka. Jangan kalian itu bergelimang dosa maksiat. Jangan kalian itu bergelimang dosa maksiat. Ibadahlah kepada Allah. Rajin-rajinlah beribadah kepada Allah. Perhatikan yang Allah. perhatikan yang Allah. Perhatikan yaitu hubungan laki-laki dengan perempuan. Jangan dijadikan pergaulan yang bebas seperti itu. Umatnya Nabi Lut. Sudah diingatkan oleh Nabi Lut, tetapi mereka tidak mendengarkan peringatan. Sehingga Allah SWT kirimkan petaka. Allah kirimkan hukuman, Allah kirimkan adat. Buminya diangkat. Buminya di daerah mereka yang diangkat. Allah yang merintahkan, maka bumi pun tidak terang. Bumi pun tunduk, bumi pun patuh kepada Allah. Maka kemudian Tanah itu diangkat, ditinggikan oleh Allah. Sebelum subuh waktunya. Kemudian dibalik oleh Allah kita tinggi. Kemudian dibalikan lagi ke bumi. Sehingga mereka tidak ada sisa di muka. Masya Allah. Mudah yang demikian bagi Allah. Wadhalika Allah. Yang demikian itu adalah sangat mudah dilakukan oleh Allah. Maka hendaknya dengan peringatan-peringatan yang sedikit, dengan musibah-musibah yang sedikit seperti ini, menjadikan kita hendak segera bertobat segera istighfar, memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu yang dikehendaki oleh Allah SWT. La'alahu yarji'un. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT, tentunya musibah menggulung yang menimpa kita itu masih ringan. Masih ringan menunjukkan Allah masih. Allah mencintai dan saya yakin masih selalu banyak dosa yang Allah maafkan, yang Allah maafkan, yang Allah tidak hukum kita. Jadi kita yakin karena sesungguhnya letusan gunung Lut semuanya bukan ditimpakan kepada kita. Bukan ditimpakan kepada kita, tapi dibagi oleh Allah SWT sampai ke jawaban. Dibagi sampai ke jawaban. Dan saya yakin seandainya Allah SWT memulai kita semuanya dengan akibat dosa-dosa kita. Masyarakat terdiri saja. Kemudian letusan gunung Lut dikhususkan menimpa kita saja Dikumpulkan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian ditarik. Hanya ditempatkan kepada kita di kecil. Kita tidak bisa berpikir. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa hebatnya musibah yang mereka. Tetapi Allah SWT maha pengampun. Allah SWT maha pengampun. Allah masih maafkan sebagian banyak dari dosa yang kita Allah menyebutkan ma'asobakum min musibah. Fabima kasabat aidikum wa ya'fu Tidak ada musibah tidak ada bencana yang menimpa menimpakannya melainkan akibat dari dosa-dosa Tetapi Allah mengampuni, Allah memaafkan kebanyakan dari dosa-dosa Allah memaafkan, masih memaafkan Tidak sudah kita masih dimaafkan oleh Allah. Tunjukkan Allah Maha Tahu. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Oleh karenanya mumpung Allah masih Rahman, Rahim, masih belas kasihan kepada kita. Allah tidak menunggu kita. Siapa di antara kalian yang kembali kepada Siapa yang di antara kalian itu mengakui dosa-dosanya kemudian minta maaf kepada saya sehingga saya maafkan? Siapa di antara kalian yang mau datang kembali kepada saya bertobat kepada saya sehingga saya terima tobatnya? Kemudian saya hapuskan dosa-dosanya, kemudian saya berikan kehidupan yang lebih baik. Siapa di antara kalian? Allah menunggu. Allah menunggu sudah sebulan yang lalu Allah menunggu. Maka barangkali ketika Allah tunggu-tunggu tidak ada perubahan, Justru ketika ditunggu-tunggu yang ada adalah senang, yang ada adalah bahagia, yang ada adalah bahagia. Ah, kita ini dikirim pasir, kita diberi bonus pasir dan sebagainya. Tidak ada taubat, tidak ada istighfar. Maka Allah kirimkan angin. Angin yang menimpa tadi sore belum seberapa. Belum seberapa, ini peringatan. Bagaimana sekiranya nanti suatu saat Allah akan kirimkan yang lebih dahsyat dari yang tadi. Kalau kita tidak segera kembali, kalau kita tidak segera istighfar, bertobat kepada Allah inilah nasihat para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah terkait dengan nasihatnya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Apabila kita ingin hidupnya sentausah, kita ingin hidup kita dijaga oleh Allah SWT, maka kita harus menjaga Allah. Kita harus menjaga syariat Allah Apabila kita ingin hidup kita itu sentosa, kita diberi kemakmuran, kita diberi kemudahan mendapatkan rezeki berupa harta, kita diberi kemudahan oleh Allah rezeki berupa anak-anak keturunan dan pilihan. maka kita harus peduli yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kita harus peduli yang mana yang maksiat yang kita harus tinggalkan dan mana yang ketaatan yang kita harus tempuh dan kita harus lakukan. Selagi kita tidak peduli seperti itu, maka barangkali tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti yaitu Allah akan kirimkan peringatan demi peringatan. Allah kirimkan peringatan demi peringatan, musibah demi musibah, bencana demi bencana. Dan kita tidak ingin Allah korban. Dan kita tidak ingin Allah menghukum kita. Tetapi kita ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit nasihat yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa Semoga Allah SWT mengampuni itu kezaliman dan aniaya kita jika kita menjadi orang-orang yang benar-benar datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya yang hadir dan yang tidak hadir untuk menuju kepada keridhaan yang Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassallallahu alaihi ala nabiyyina wa habibina محمد والحمد لله رب العالمين